السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menindaklanjuti apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin bagaimana kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kegembiraan, dengan azam dan tekad yang kuat untuk bermujahadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam ketaatan, juga tentu saja dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan mencoba menambah ilmu kita tentang perkara agama apalagi perkara yang berkaitan dengan amal yang sedang kita hadapi yaitu puasa bulan Ramadan dan amalan-amalan yang disyariatkan dari amal ketaatan dan kebajikan. Oleh karena itu, kita akan membahas mulai hari ini dan semoga Allah mudahkan pula pada pertemuan-pertemuan selanjutnya pembahasan kitabus saum atau kitabus siam, kitab tentang puasa dari salah satu kitab yang terkemuka dalam madhab Imam Ash-Syafi'i yaitu Minhajut Talibin karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang beliau wafat pada tahun 676 Hijriah salah seorang ulama terkemuka yang tentu saja sudah tidak perlu lagi untuk kita perkenalkan tentang jati diri beliau Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Di masjid kita ini juga alhamdulillah ada pengajian dengan salah satu dari kitab beliau yaitu kita Riyadus Salihin. Taman orang-orang yang soleh. Ya. Maka kita memilih kitab Minhajus Salikin ini karena di samping karena kecakapan, kepiawaian dari penulisnya yaitu Imam An-Nawawi, dia juga dipandang oleh para ulama sebagai salah satu kitab pokok dalam fikih madhab. Dalam fikih madhab. Secara khusus madhab Imam Al syafii rahimahullah ta'ala. Sebenarnya kitab Minhajut Talibin ini ya adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang beliau meringkas kitab asal yang dia berjudul kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar. Ini punya Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i yang biasa jika disebutkan dengan istilah bahwa dia adalah pendapat syaikhan, dua syekh, maka yang dimaksud tidak lain adalah Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Lain kalau dalam ilmu hadis dikatakan riwayat dua syekh, riwayat syaikhan yaitu Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kalau dalam fikih madhab Syafi'i disebutkan bahwa dia ittafaq alaih syaikhan Zahaba ilaihi syaikhan. Bersepakat tentangnya dua orang syekh. Berpendapat seperti itu dua orang syekh. Maka dia adalah dua orang terkemuka. Yang perkataannya disebutkan sebagai perkataan ulama syafi'iyah. Yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i ya, mengarang kitab Al-Muharrar. Ya, dan sebenarnya kitab Muharrar itu merupakan ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, yang berjudul Al-Wajiz. Al-Wajiz fi Syafi'i. Sebenarnya Al-Wajiz itu ringkasan dari kitab yang lain dari Imam Al-Ghazali yang berjudul Al-Wasit, yang pertengahan. Dan Al-Wazid, Al-Wasit ringkasan dari kitab yang lain dari Imam Al-Ghazali yaitu Al-Basit. Ya, dan Al-Basit sendiri juga sebenarnya ringkasan dari kitab yang dikarang oleh Abu Ma'ali Al-Juwaini, imam yang terkemuka dalam madhab syafi'i dan usuli, ahli ilmu usul, dengan kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirazatil Madhab. Ya, tujuan terakhir dalam mempelajari madhab, maksudnya madhab syafi'i. Dan kitab dari beliau, Imam Al-Juwaini, yaitu Nihayatul Matlab, merupakan syarah penjelasan dari sebuah kitab yang ditulis oleh imam eh, murid Imam Asy-Syafi'i yang bernama Abu Ismail eh, Abu Yahya Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani. Beliau salah seorang di antara murid-murid yang terkemuka dari Imam Asy-Syafi'i yang juga alhamdulillah salah satu dari buku beliau dalam perkara akidah yang memuat pokok-pokok akidah halus sunnah wal jamaah juga dibacakan di masjid ini setiap malam selasa ya yaitu usul sunnah oleh Imam Al-Muzani ya nah Imam Al-Muzani ini diantara murid-murid Syafi'i yang terkemuka ya seorang lagi dari murid Syafi'i yang lain adalah Rabi bin Sulaiman keduanya Rabi bin Sulaiman dan Imam Al-Muzani Ismail bin Yahya Al-Muzani mengarang kitab yang disebut dengan Mukhtasar Asy-Syafi'i. Ringkasan fikih Imam Asy-Syafi'i. Mereka keduanya mengumpulkan fikih dari Imam Asy-Syafi'i, pendapat beliau, ya, baik dari kitabnya Al-Um dan lain sebagainya. Berarti sangat segar insyaallah fikih Imam Syafi'i beliau kutipkan, beliau kumpulkan bagi kita. Itulah Imam Al-Muzani. Cuman mukhtasar Imam Al-Muzani lebih masyhur, lebih terkenal. Sepertinggal Imam Asy-Syafi'i yang menggantikan beliau mengajar di Mesir adalah Rabi bin Sulaiman. Tetapi beliau hanya sebentar, kemudian digantikan oleh Imam Al-Muzani rahimahumullahu taala. Jadi itu kisah dari kitab Minhaju At-Talibin. Minhajud Talibin. Sebenarnya Imam An-Nawawi punya kitab-kitab fikih lain yang bagus juga. Di antaranya Rawlatut Talibin. Rawlatut Talibin. Ya, juga ringkasan dari buku yang dikarang oleh Imam Ar-Rafi'i yaitu disebut dengan Fathul Aziz fi Syarhil Kabir ya juga syarah dari kitab Al-Wajiz ujungnya ketemu juga dengan kitab Imam Asy-Syafi'i ya jadi dan yang paling masyhur dari kitab Imam An-Nawawi adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang dipandang sebagai kitab terakhir dalam madhab Syafi'i ya yang paling luas membahas perkara fikih sesuai dengan madhab Imam ash syafii yang dialah syarah dari kitab Al-Muhadzab oleh Imam ash syairazi Saya sedikit mengenalkan kitab ini agar kita tidak asing dengan buku-buku para ulama, tapi mungkin kita pun masih bingung juga karena sepertinya baru dengar nih nama-nama judul bukunya tersebut ya. Tapi yang jelas bahwa Minhajut Talibin, kitab Minhajut Talibin ini ya kebetulan ada lima jilid pada kami. Ini adalah kitab yang terkemuka. Dipuji oleh para ulama syafi'iyah, bahkan berbagai madhab yang lainnya. Bahkan sejak masa hidup Imam An-Nawawi. Salah seorang tokoh terkemuka, yaitu Imam Jamaluddin Abdullah bin Muhammad, uh, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah eh, atau eh, Abdullah bin Muhammad bin Malik An-Nahwi yang terkenal dengan Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alf Alfiyah Ibnu Malik, ya. Dia adalah guru dari Imam An-Nawawi. Ketika beliau melihat buku dari Imam An-Nawawi ini, beliau pun berkata, "Lawistaqbaltu min amri mastadbartu la hafiztuhu." Seandainya saya mampu mengulang kehidupan saya, saya akan hafalkan buku buku ini subhanallah. Ini guru dari Imam An-Nawawi. Ya. Dan tidak hanya ini, banyak dari guru-guru Imam an nawi terpukau dengan apa yang terdapat dalam buku ini, bagaimana dia telah meringkas buku-buku para ulama Syafi'i yang terdahulu dengan kalimat yang renyah, dengan kalimat yang mudah difahami, ya, dan menyebut, memilih pendapat yang paling kuat dari pendapat mazhab tersebut, ya. Ini kitab Minhaju At-Talibin, ya. Karena itu kita akan mencoba membacakan kitab ini, mungkin kita tidak akan bisa membahas lebih dalam pembahasannya karena kapasitas kami memang tidak seperti itu. Ya. Yang kedua untuk menyederhanakan pembahasan tentu saja. Yang penting bahwa kita telah mendapatkan nas-nas dari para ulama kita untuk kita perhatikan. Ya. Namun dalam perkara ini saya perlu ingatkan bahwa tatkala buku ini diambil dari asalnya ringkasan-ringkasan yang berujung kepada buku-buku Imam Asy-Syafi'i dan yang meringkas yang paling kuat dalam hal meringkas ini adalah Imam Al-Muzani, Ismail bin Yahya Al-Muzani, maka saya perlu bacakan sedikit perkataan Imam Al-Muzani dalam bukunya Mukhtasar Asy-Syafi'i, ringkasan fikih Imam Asy-Syafi'i dalam mukaddimah kitabnya agar kita tahu kedudukan para ulama kita dan kemuliaan mereka. Berkata Imam Al-Muzani, Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah taala yang wafat pada tahun 600 264 eh, Hijriah. Beliau berkata, "Ikhtasartu hadzal kitab." Aku telah meringkas kitab ini. Kitab Mukhtasar Syafi'i. Min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dari ilmu Imam Asy-Syafi'i. Wa min makna qawlihi. Bahkan dari makna perkataan Imam Asy-Syafi'i. Liuqarribahu ala man aradahu. Untuk aku dekatkan fikih Imam Asy-Syafi'i tersebut dan makna dari perkataan beliau bagi orang-orang yang ingin mempelajari mempelajarinya. Ma'i'lamiyatin nahyihi min taklidihi wa ghairihi. Dengan menyampaikan, dengan mengumumkan akan larangan Imam ash syafii min Dari taklid kepada Imam ash syafii Siapa yang melarang? Imam ash syafii Ya, wataklidi dan dari mentaklid ikut-ikutan kepada siapapun. Ya. Liyanzura fihi lidinihi. Maka aku kumpulkan ini fikih Imam Asy-Syafi'i dengan mengingat bahwa beliau melarang dari taklid kepada beliau dan yang lainnya pun. Taklid artinya adalah mengikuti perkataan seseorang tanpa melihat da dalilnya. Pokoknya yang berkata si fulan, si alan. Ternyata Imam Asy-Syafi'i melarang hal itu ya dan melarang bahkan mentakdir siapapun dari para ulama ya kecuali kita mengetahui dalil dari pendapat tersebut ya kemudian kalau begitu pertanyaannya lalu mengapa beliau mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i ya kan apa hikmahnya apa faedahnya beliau mengumpulkan fikih Imam Syafi'i beliau lanjutkan liyanzura fihi lidinihi wa yahtata fihi wa billahi taufik tujuan saya mengumpulkannya ya liyandura durafihi lidinihi agar masing-masing orang melihat dalam kitab ini apa yang bermanfaat bagi agamanya wa yahtata fihi dan dia berhati-hati dalam mengikuti pendapat untuk dirinya dalam arti melihat kepada da, dalilnya ya wabillahi taufik dan hanyalah dari Allah petunjuk dan hidayah hidayah subhanallah ini murid dari imam الشافعي إمام أبو إسماعيل أبا أبو أبو يحيى إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى طيب Ini sebagai pembuka tentu saja. Kita langsung masuk pada pembahasan kitab siam dari Minhajut Talibin. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa adkhalahu fasiha jannatih. Yajibu shaumu ramadhan kitab siam يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثنا أو رؤية الهلال وثبوت رؤيته بعدل وفي قول أدلاني kata Imam An-Nawawi الله تعالى كتاب السيام كتاب tentang puasa puasa berarti topik pembahasan kita adalah semata-mata masalah puasa puasa ya dan apa yang berkaitan dengannya dengan amalia-amalia berkaitan dengan waktu puasa itu kata Imam An-Nawawi yajibu somu Ramadan. Puasa Ramadan wajib hukumnya. Dan telah kita ketahui hukumnya saya kira. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi sekarang tentang kewajibannya yang paling penting adalah bahwa kapan itu diwajibkan? Kapan ketentuan wajib tersebut? Apa sebabnya? Maka saya menyebutkan Kewajiban itu adalah dengan dua jalan. Metode penetapan wajib itu dengan dua cara. Yang pertama, bikbali sya'bana thalathina. Dengan menyempurnakan bilangan sya'ban 30 hari. Au ru'yatil hilali. Atau dengan melihat kepada hi, hilal. Ya, atau melihat kepada hilal. Inilah pendapat para ulama qatibah secara keseluruhannya. Ya, dan mereka beramal dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya ayat 185 faman syahida minkum syahra falyasumhu barang siapa yang menyaksikan bulan maka hendaklah dia berpuasa dan yang dimaksud dengan menyaksikan artinya mengetahui mengetahui dan kemudian makna syahadah disebutkan oleh para ulama adalah dengan melihat ditafsirkan dengan hadis yang muttafaqun alaihi Sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi." Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum, jika tertutup awan, fakmilu thalathina fakmilu sya'bana thalathina. Maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Ya. Maka di sini kita dapatkan berarti cara penetapan puasa adalah dengan yang paling pertama tentu saja adalah melihat hilal. Ya, dan itu dilakukan pada tanggal 29 setiap akhir bu akhir bulan. Setiap akhir bulan. Tetapi dalam prakteknya ya tidak selamanya dilakukan, kebanyakan terjadi itu pada menjelang bulan Ramadan karena kedudukannya dan karena adanya nas keterangan yang jelas dari Nabi. Belum mengatakan idza kalau Sya'ban, ya. Jika telah masuk waktu Sya'ban kata Nabi, maka fatara'ul hilal. Maka segeralah kalian untuk melihat hi, hilal, ya. Maksudnya jika akan masuk bulan Sya'ban, segeralah kalian melihat hilal, yaitu berarti akhir bulan Ra Rajab. Kenapa? Karena dengan mengetahui bulan Sya'ban, kita bisa mengetahui pula bulan Ra Ramadan. Ya, karena pada tanggal 29 Syakban kita melakukan peneropongan hilal, melihat hilal. Kalau 29-nya keliru, ya, tanggal 27 dikira 29 misalnya, ya, ya tidak akan kelihatan jadinya, ya. Dan berarti nanti tambah pula bulangan bilangan Syakbannya jadinya, ya. Maka penetapan ru'ya pertama kali dilihat itu adalah dengan pada bulan Rajab, akhir bulan Rajab untuk menentukan satu Syakban. Satu Syakban diketahuilah tanggal 29 Syakban. 25 Syakban, 29 Syakban ditetapkanlah waktu untuk melihat hilal. Jika terlihat berarti besoknya puasa, puasa Syakban hanya 29 hari dan besoknya sudah satu Ramadan. Jika tidak terlihat karena mendung, ya apalagi tidak terlihat dalam keadaan cuaca jer, jernih terang, ya maka ketika itu disempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Ya. Ini ketentuan dalam madhab para ulama. Dan tidak ada penyelesaian dalam perkara ini kecuali di kalangan para ulama mutaakhirin. Di kalangan ulama yang belakangan. Mereka menambahkan perkara yang ketiga. Apa itu? Yaitu hisap. Ya, sebagian ulama menambahkan perkara yang ketiga dan itu ya eh, asalnya dalam madhab syafi'i ya dan sebagian ulama Hanafiyah melihat penetapan hilal boleh dengan dengan hi, dengan hisab ya tetapi mereka mensyaratkan syarat-syarat tertentu ulama yang mutakhirin tadi yang melihat penggunaan hisab mereka pun mensyaratkan syarat-syarat tertentu itu apa pertama jika bulan memang tidak terlihat itu pertama kedua bahwa yang melihat dan beramal dengannya hanyalah orang yang ahli hisap saja. Orang yang ahli hisap. Ya. Kemudian bahwa ketiga, jika dia berpuasa sesuai dengan ketentuan hisap, maka dia berpuasa secara sir. Artinya tidak menampakkan hal itu kepada manusia. Demikian pula misalnya jika dia tanggal satu Syawal menurut hisap sudah jatuh, ya. Maka itu diamalkan oleh mereka para ulama mutakhirin. pertama tadi kalau tidak terlihat Hilal dalam keadaan terang langitnya. Kedua, itu hanya berlaku bagi ahli hisab saja. Dan ketiga, tidak kemudian disebarkan dalam artian ya seseorang kemudian yang telah berbuka ketika itu karena hisab lalu kemudian dia makan terang-terangan sementara orang lain masih dalam keadaan ber, berpuasa. Ha? Itu ketentuan yang disebutkan oleh para ulama dalam penggunaan hisab. Kemudian sebahagian ulama yang lain dan itu ulama Syafi'iyah seperti Tajuddin As-Subki mengatakan bahwa penetapan puasa ya atau penetapan hisab ya ini hanyalah berlaku jika dalam keadaan menafikan adanya puasa Ramadan atau dengan kata lain dalam istilah fikih dikatakan bahwa penggunaan hisab hanya pada nafyu bukan isbat. Artinya bukan pada penetapan Ramadan kita mengatakan berlaku dengan hi, hisab, tapi penolakan adanya Ramadan. Maksudnya begini. Terkadang seorang menyatakan melihat hilal, ya. Dan dalam hitungan ahli hisab bahwa bulan tidak mungkin terlihat. Apakah karena belum terlahir masih minus nol sekian derajat atau sudah lahir, sudah muncul harusnya hilal, meskipun dalam keadaan jarak yang tipis antara munculnya hilal dengan terbenamnya mata matahari sehingga cahaya hilal yang tipis dan lemah itu tertutupi oleh cahaya matahari meskipun matahari telah teng tenggelam. Bisa biasa biasanya di bawah dua dera, derajat. Di bawah dua derajat. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, jika ada yang mengaku melihat hilal, berlakulah penetapan hisab. Kalau hisab mengatakan tidak mungkin terlihat, maka yang melihat ditolak persaksiannya. Ya, bukan untuk menetapkan, bukan dalam hal pertama. oh sekarang puasa karena sudah pasti lahir hilal. Tidak. Artinya bahwa ulama mutakhirin tadi yang melihat hisab tetap menjadikan acuan dan pokok adalah ru'yatu hilal. Tetapi tatkala ru'yatul hilal ini juga perkara yang mungkin terjadi di sana kesalahan-kesalahan manusia manusia istilah sekarang human error ya. dan ini bukan kejadian satu dua kali bukan ya di zaman tabiin telah terjadi ya seorang yang melihat hilal ya setelah dicek ternyata di matanya ada sesuatu yang dikira hilal ya ya jadi mungkin ada kesalahan ya kan ya. demikian pula bahkan disebutkan oleh al hafidh al iraqi salah seorang muhakkik dari mazhab Syafi'i menyebutkan setelah beliau menukilkan perkataan Imam Tajuddin As-Subki yang menyebutkan bahwa penetapan hisab juga penting dalam hal menolak adanya ru'yah yang tidak jelas. Di mana seorang menyangka melihat hilal padahal bulan belum lahir. Ya, atau sangat tidak mungkin untuk melihatnya. Kemudian Al-Iraqi mengatakan dan itu terjadi pada zaman beliau, sinin beberapa tahun sebelumnya kata beliau di mana terlihat hilal dan disaksikan oleh seseorang, lalu oleh hakim ketika itu menerima persaksiannya, maka diperintahkanlah untuk berpuasa berpuasa Ramadan. Namun ketika malam ketiga Ramadan, ketika malam ketiga Ramadan, ya, ternyata ya hilal ter terbenam. Hilal, telah kita bahas dulu pembahasan kita bahwa hilal itu bukan hanya pada tanggal 1 setiap bulan. Yang disebut dengan hilal dalam bahasa syariat adalah 1, 2, tiga. Setelah tanggal empat disebut komar. Itu dalam bahasa syariat. Para ulama fikih kita seperti itu. Para fuqa. Ya? Nah, pada hari ketiga ketika itu, kata Al-Hafidh Al-Iraqi, ya, kemudian ternyata hilal terbit dan terbenamnya sebelum masuknya waktu Isya. Sebelum masuknya waktu Isya. Maka berkata beliau rahimahullah taala bahwa ini jelas kesalahan dari orang yang melihat hilal berarti. Ya. Kenapa? Karena tanda bahwa hari ketiga dari setiap bulan adalah bahwa hilal terbenam atau hilang dan tenggelam ketika masuk waktu i, Isya. Itulah tanda masuknya waktu i, Isya. Bukan sebelumnya. Kalau ada sebelumnya berarti apa yang terjadi? Terlalu cepat masuk Rama, Ramadan. Faham maksudnya? Ya? Terlalu cepat masuk Ramadan. Maka ketika itu kata Al-Habib Al-Iraqi, ditolak perkataan Al-Hakim atau mufti ketika itu, bahwa persaksian yang diterima salah dan keliru. Menunjukkan kepada kita bahwa ternyata ya, yang lebih baik memang adalah perpaduan antara hisab dengan ru'yah ya bahwa penetapan masuknya Ramadan dengan ru'yah ya tetapi hisab juga penting untuk menjaga apakah benar terukur apa yang ada dari perkara ru'yah tersebut dan ini dari madhab sebagian ulama syafi'iyah yang muta'ah mutaakhirin ya wallahu alamu bisawab pembahasannya cukup panjang tentu saja ya ya e, itu hanya ringkasan kita ingatkan bahwa sebagian ulama sendiri tetap berpendapat dengan hisab dalam penetapan awal Ramadan dan di antara ulama Muasir yang berpendapat seperti itu adalah Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah taala salah seorang ulama muhaddis dari Mesir ya beliau bukan ulama sembarangan ya ulama ahlul hadis ya di antara tokoh salafiyin ya beliau berpendapat dengan hisab kalau di Saudi sekarang masih ada mufti anggota Hayat Kibarul Ulama itu Syekh Abdullah bin mani' berpendapat seperti itu pula tapi beliau berpendapat seperti Tajuddin Asuki bahwa hisab hanya berlaku untuk mengukur dan mengatur ru'ya itu agar tidak semua orang yang mengaku melihat diterima persaksiannya terukur itu terukur ya dan ini yang pernah diungkapkan dalam sidang isbat beberapa tahun yang lalu saya masih di Makassar waktu itu mendengarkan uh, siaran langsung nobar nonton bareng sidang isbat perdebatan antara para ulama Muhammadiyah dengan ulama Nahdlatul Ulama dan ketika itu diangkap diungkapkanlah perkataan Tajuddin As-Subki ini bahwa hisab kalaupun dipakai itu adalah tujuannya hanya untuk mengontrol ru'yah agar tidak ada orang yang gegabah mengatakan melihat-melihat yang ternyata terpulang kepada human error, kesalahan manusia. manusia. Taib. Kemudian ada dua hilal, dua perkara di sini ya. Kemudian dalam sebagian kitab-kitab madhab syafi'i disebutkan bahwa juga itu ditetapkan atau diketahui dengan mutawatir dan ifabah. Dengan tersebar luasnya. Berita hilal itu di kalangan kaum muslimin. Ya, artinya bahwa kalau ada orang yang melihat sendiri hilal, apakah dia berpuasa? Nah, ada pendapat pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan dia puasa. Ya, karena dia sudah melihat. Dan perintahnya kan adalah meli, melihat. Kalau melihat berarti dia puasa. Sebagian mengatakan tidak. Dia harus melaporkan itu kepada pemerintah, penguasa. Jika diterima persaksiannya dan orang-orang lain juga mengetahui hal tersebut, maka ia pun berpuasa. Jika tertolak ya persaksiannya, ya, maka di sana ada dua pendapat. Sebagian mengatakan tetap berpuasa untuk hati-hati, tetapi diam-diam Sebagian berpendapat mengatakan dia berbuka seperti puasanya orang-orang yang seperti berbukanya orang-orang yang lain yang belum melihat adanya masuknya bulan Ramadan. Pendapat yang terakhir adalah pendapat yang paling kuat. Dengan berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin dan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya bahwa Rasulullah bersabda, "Saumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yuftirun nas." wadhakum yauma yudhahun nas. Puasa kalian kata Nabi adalah hari ketika orang-orang berpuasa. Berbuka kalian adalah ketika orang-orang berbuka dan menyembelih kurban adalah ketika orang-orang menyembelih kurban. Ya, jadi mengikuti kebanyakan manusia, ya. Dan ini yang disebutkan oleh As-Sindi rahimahullah taala dalam syarah hadis ini, ya. Dan kemudian juga disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Altar bahwa dari hadis ini didapatkan bahwa berpuasa bersama idhamin nas wa imamihim, berpuasa bersama kebanyakan manusia dan bersama pemimpin kaum mus muslimin, ya. Ya, akan terjadi kesepakatan. Baik. Jadi itu tentang masalah penetapan masuknya bulan Ramadan. Kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, "Wa thubutu ru'yatihi bi'adlin." Dan penetapan sahnya ru'yah, terlihatnya hilal itu dengan kabar dari seorang yang a, adil. Artinya satu orang saja. Ya, wa fi qaulin dan dalam pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i adlani harus dua orang yang a yang adil. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama tentang perkara saksi dalam masalah puasa Ramadan. Ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, Ya. Di sini Imam an nawi menyebutkan dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa untuk masuknya Ramadan boleh dengan satu orang sak saksi. Ya. Wa fi qaulin dalam pendapat yang lain ada dua sak dua saksi. Kita ingin ingatkan di sini bahwa ketahuilah bahwa pendapat Imam Asy-Syafi'i yang al-qadim, yang pertama itu adalah bahwa boleh satu sak saksi. Inilah yang didukilkan oleh Imam An-Nawawi dan yang dipilih oleh beliau. Karena disebutkan sebagai pendapat yang pertama. Bahwa ia ditetapkan dengan pandangan atau persaksian satu orang yang a, yang adil. Wakila dikatakan dan dikatakan dalam madhab syafi'i itu berarti pendapat yang lemah. Satu riwayat tapi riwayatnya lemah. Kila adlani harus dua oh dua orang. Harus dua orang. Nah kita ingatkan bahwa pendapat cukup dengan satu itu pendapat Imam Ash-Syafi'i yang pertama. Yang asal disebut Qaulul Qadim. Ya. Qaulul Jadid, pendapat terbaru Imam Ash-Syafi'i itu mengatakan bahwa harus dua saksi. Harus dua orang yang a, yang adil. Ya. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Jumhur berpendapat seperti itu dasarnya adalah hadis ya yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ya. dari diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad serta Daruqutni dari jalan Husain bin Al-Harith Al-Jadali dari Abdurrahman bin Zaid Ibn Al-Khattab dari sebagian sahabat Nabi perhatikan dari sebagian sahabat Nabi kita sebutkan siapa dia. Bahwa Rasulullah bersabda, ya, sumu li ru'yatihi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wa laha. Nabi bersabda, puasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal dan menyembelihlah karena melihat hilal, ya. Fa in gumma 'alaikum, jika tertutup awan, fatmilu thalathina maka sempurnakanlah 30. Fa in syahida syahidani Fasumu wa aftiru. Dalam riwayat An-Nasai, Imam Ahmad dan At-Tabrani. Ada kalimat, fa in syahida syahidani. Jika bersaksi dua orang, saksi ya, fasumu wa aftiru. Maka berpuasalah dan berbu berbuka. Berpatokan dengan ini jumhur ulama. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa disyaratkan untuk masuknya setiap bulan dan keluarnya bulan, berakhirnya bulan, berapa saksi? Du, dua. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad, fa in syahida syahidani muslimani. Dua orang saksi yang mus, muslim. Dalam riwayat Tabrani ada tambahan, dawa adlai adlin, yang dua-duanya a, adil, bukan pembohong. Ya. Maka berpuasa dan berbu, berbukalah. Ini yang dipakai oleh kebanyakan ula, ulama, ya. Adapun pendapat Imam Ahmad Ya. Dan satu riwayat dari Imam Ash-Syafi'i tadi mengatakan itu berlaku untuk semua bulan, dua saksi untuk semua bulan kecuali bulan Roma, Ramadhan Untuk bulan Ramadan ya boleh satu sak, saksi. Jelas ya? Baik. Adapun dalil tentang hal ini menunjukkan kepada kita kuatnya pendapat yang mengatakan satu saksi sudah cukup ya berdasarkan hadis-hadis yang datang dalam masalah ini di antaranya hadis Abdullah bin Umar beliau mengatakan tara annasu al-hilala orang-orang melihat hilal pada zaman Rasulullah fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aituhu ya fasamahu wa amara an-nasa siyamihi orang-orang melihat hilal pada zaman Rasulullah maka aku sendiri melihatnya maka aku kabarkan kepada Rasulullah maka beliau berpuasa dan beliau perintahkan manusia untuk berpuasa, berpuasa. Siapa yang melihat hilal dalam hadis ini? Ya, adalah Abdullah bin bin Umar. Satu orang saja. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud nomor 2342. Ya, dan Ibn Hibban. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Abbas bahwa pada zaman Rasulullah seorang badui mengaku telah melihat hilal Ramadan. Maka Nabi berkata kepadanya, "Atashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah wa anni Rasulullah?" Kata sang Badui, "Na'am. Ashhadu an la ilaha illa wa inni wa anni rasul wa, wa innaka Rasulullah." Belum mengucapkan dua kalimat syahadah. Ya. Maka Rasulullah menerima persaksiannya dan memerintahkan manusia untuk berpuas berpuasa, ya. Hadisnya riwayat Ibn Hibban dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim, ya dikatakan sahih, ya walam yukhrijahu dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Mus Muslim. Jadi dua hadis sahih ini menunjukkan bahwa untuk bulan Ramadan secara khusus, secara khusus untuk bulan Ramadan jika ada yang melihat satu saksi maka itu sudah cu sudah cukup. Itu sudah cukup ya. Dalam praktek di negara kita ya bahwa ketika penetapan hilal biasanya persaksian lebih dari dua dua. Lebih dari du, dua. Ya. Maka itu Alhamdulillah dengan itu kan keluar dari perselisih, perselisihan. Karena sesungguhnya sebagian ulama syafi'iyah mengkritik Imam An-Nawawi dalam perkara ini. Ketika beliau mengatakan bahwa atau mengisyaratkan bahwa cukup satu saksi untuk masuknya bulan Ramadan. Di sini disebutkan seperti itu, ya kan? Itu dikritik oleh sebagian ulama dengan menyebutkan bahwa sesungguhnya itu pendapat Imam Ash-Syafi'i yang perta, pertama, yang kodim. Sedangkan kalau ada ijtihad di antara seorang ulama, biasanya yang dijadikan pegangan pendapat yang mana? Pendapat yang pertama atau yang terakhir? Yang pertama atau yang terakhir? Yang kedua, yang terakhir kan gitu ya? ya. Itulah ijtihad beliau yang terakhir. Jadi karena itu sebagian ulama mengkritik hal ini. Ya, menitik orang yang mengatakan ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Tetapi di sini kita nukilkan bahwa na'am Imam Asy-Syafi'i dinukilkan dari perkataan beliau dalam kitabnya Al-Um ya beliau mengatakan fa in lam tara al-'amatu hilal syahri ramadhan wa ra'ahu rajulun 'adlun ra'aituhu an aqbalahu lil athari wal ihtiyati berkata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um jika hilal tidak dilihat oleh kebanyakan manusia. Hilal bulan Ramadan. Tidak terlihat oleh kebanyakan manusia. Lalu disaksikan oleh satu orang yang adil. Maka aku berpendapat. Untuk menerima persaksian tersebut. Karena adanya keterangan riwa, riwayat. Yang dua tadi. Ya. Walil ihtiyat. Dan juga untuk lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Agar lebih hati-hati. Ya, demikian dari perkataan Imam ash syafii rahimahullah taala. Ya. Dan kalau begitu dinukilkan pula oleh al hafidh Al-Iraqi bahwa sesungguhnya pendapat untuk mencukupkan bulan Ramadan dengan satu saksi itu pendapat dalam madhab Imam Ash-Syafi'i tetapi beliau melihat itu hukumnya sunnah saja bukan suatu kewajiban kewajiban. Karena pada asalnya beliau melihat dua sak saksi. Ya, sehingga yang melihat cukup dengan satu saksi itu adalah madhab Imam Ahmad bin Hambal. Adapun Imam Ash-Syafi'i sendiri maka itu beliau tetap melihat adanya dua sak dua saksinya. Tetapi untuk Ramadan agar lebih berhati-hati ya, maka tidak mengapa menerima apa yang datang dari satu per, persaksian tersebut. Ya tidak mengapa menerima apa yang datang dari satu persaksian tersebut. Ya. Di sini saya nukilkan ya lafal dari Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan oleh salah seorang ulama Syafi'i yang, yang lain itu Sirajuddin al bulqini guru dari Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau berkata, "Wala yalzamun nas an yasumu." Tidak harus bagi manusia untuk berpuasa illa bi syahadati adlaini. Ini teks kalimat Imam Asy-Syafi'i yang menunjukkan bahwa beliau melihat harus dua sak saksi. Kata beliau, "Wala yalzamun nas an yasumu illa bi syahadati adlaini fa Tidak wajib bagi orang-orang berpuasa kecuali dengan persaksian dua orang atau lebih. Wa kadzalika la yuftirun. Demikian pula mereka tidak boleh berbuka menetapkan satu syawal hanya dengan satu sak, saksi yang yang wajib adalah dua saksi kemudian beliau berkata perhatikan baik-baik wa ahabbu dan lebih aku sukai lau samu bi syahadatil adli seandainya ia berpuasa meskipun dengan persaksian satu orang aku lebih suka itu jadi bukan wajib menurut beliau tapi Mustahab. Ya. Kenapa? Li'annahu la mu'nata alaihim fi siyam. Karena tidak ada beban bagi mereka untuk berpuasa. Berpuasa kan tinggal imsak saja. Ya. Kata beliau, "In kana min Ramadan, kalau ternyata memang itu Ramadan, adauhu. Mereka sudah tunaikan. Ya. Wa in lam yakun, kalaupun ternyata belum Ramadan, karena cuma satu orang yang melihat. Ya. Rajautu an yu'jara bihi. Saya berharap ia dapatkan pahala karena hal itu. Dengan kata lain terpulang bahwa melihat cukup dengan satu ru'ya saja atau satu saksi saja. Sekali lagi itu pendapat madhab Imam ah, Ahmad. Ya, jumhur menyelisihinya, termasuk Imam asy syafii Hanya Imam asy syafii berpendapat bahwa aku lebih suka. Ya, untuk ikut persaksian satu orang itu tadi jika telah disepakati ya karena itu lebih hati-hati toh juga tidak ada beban di da di dalamnya yang ini kemudian dinukilkan oleh Imam An-Nawawi sebagai pendapat dalam mazhab Syafi'i wallahu a'lam bishawab yang dia hakikatnya pendapat yang pertama dari Imam Asy-Syafi'i baik saya kira ini dulu pembahasan kita Ya, kita cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Kita buka kesempatan untuk diskusi atau soal jawab sedikit apa yang akan eh, apa yang telah kita sampaikan ini atau permasalahan yang lain yang mungkin ingin ditanyakan kami persilahkan jika ada pertanyaan dari jamaah. Ya. Tidak bisa di jauh sebelumnya. Ya. Ya. Ya. Eh, kalau kita mencoba membuka kembali kitab-kitab fikih islami yang telah dikarang oleh para ulama, sepanjang yang kami dapatkan, sependek pengetahuan kami, ternyata pendapat yang menetapkan masuknya bulan dengan semata secara mutlak hisab itu pendapat rafidah Pendapat Syiah rafidah Gitu, Pak, ya. Adapun apa yang dinisbahkan kepada sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang penetapan hilal dengan hisab secara mutlak itu keliru. Yang benar dengan ketentuan yang tadi kita sebutkan. Jika memang tidak terlihat pada hal cuaca terang, ya, kemudian ada yang memang dia pandai untuk menghisap, kemudian yang ketiga ia berpuasa untuk dirinya sendiri. Gitu. Sehingga dengan ketentuan itu sebenarnya memang kita akan dapatkan bahwa apa yang dipilih oleh sebagian ormas tadi ini, ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan dalam karar dalam uh, uh, hasil keputusan Mujamma Fikih Al-Islami, kumpulan para fuqaha sedunia yang diadakan di Mekah pada tahun 1401 Hijriah. Sekarang tahun berapa, Pak? 3 7 36 tahun yang lalu. Ya. Telah disepakati tentang tidak perlunya penyatuan puasa seluruh dun dunia karena perbedaan matla, perbedaan hilal, sebagaimana perbedaan waktu sholat duhur asar maghrib setiap wilayah wilayah. Ya. Itu kesepakatan ulama-ulama sedunia pada bunya makfiq al-islami di Mekah pada pertemuan ke-8, daurah ke-8 yang diadakan di Mekah. Ya, pada bulan Rabiul Awal tanggal 7 sampai 17 Rabiul Awal tahun 1401 Hijriah. Berarti ya 36 tahun yang yang lalu ya itu. Baru-baru ini ada seminar, ada ada pertemuan sedunia pula menetapkan bahwa penyatuan tanggal seluruh dunia, begitu Pak ya? Mungkin kita pernah kita dengar beberapa waktu terakhir ini. Nah, sebenarnya ini eh, perlu pembahasan lebih lanjut lagi. Apakah itu memang kesepakatan seluruh dunia atau ulama tertentu saja yang melihat tentang masalah hisab tadi, ya? Karena perdebatan tentang hisab ini perdebatan yang panjang sebenarnya, ya. Dan para ulama yang menolak hisab mereka tidak mengatakan bahwa ilmu hisab ilmu yang tidak ada gunanya, tidak. Semua ulama sepakat bahwa hisab ini adalah satu cabang ilmu yang bermanfaat. Satu cabang ilmu. Gimana Pak. Sebenarnya nanti akan kita bahas Pak dalam pembahasan tentang matlak sendiri, apa ukuran matlak itu ya dan bagaimana pendapat para ulama tentang hal tersebut. Tetapi kita ingatkan di sini bahwa para ulama sepakat bahwa hisab terbitnya hilal ya bergesernya bumi dan bulan itu punya pengaruh dalam penentuan jad jadwal la khilafati hanya sekarang apakah dia juga berpengaruh dalam penetapan ketentuan waktu-waktu ibadah, ini yang terjadi per perselisihan. Ya. Sedangkan syariat memulangkan perkara semuanya kepada apa yang mudah dan apa gampang untuk dilaksana, dilaksanakan yaitu dengan ru'ya al-hilal. Ru'ya al-hilal sehingga faedahnya lebih luas ya. Dan keterangan nas tentang hal itu juga jelas. Jelas ya. Bukan berarti kita mengabaikan hisab sama sekali. Karena kita, dalam prakteknya kita dapatkan bagaimana para ahli ahli astronomi mampu menghitung terjadinya gerha, gerhana, ya kan? Dan tepat, dan tepat, ya. Dan demikianlah bahwa itu itu itu cabang ilmu. Memang sebagian ulama mengatakan dia ilmu yang zonni, masih belum jelas. Tapi dibantah oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya ilmu astronomi ini juga ilmu eksak. Ilmu eksak karena dia menghitung perputaran matahari, ya. Seperti kita mengetahui tentang tahun kabisat. Ya. Seperti kita menghitung, mengetahui tentang jarak antara bumi dengan bulan misalnya. Ya. Perkara yang sebenarnya sulit untuk diukur dengan ukuran. Apalagi kalau kita, kita buat meter. Meter kain kan susah. nggak sampai ke bulan. Kan gitu ya. Tapi dengan teknologi bisa. Seperti orang mengukur ya dasar lautan dengan sua, suara yang dipantulkan. Kan gitu ya. Maka semuanya sekarang bisa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga sekali lagi ilmu hisap ilmu yang sesuai dengan Kemudian teknologi. Ilmu yang termasuk ilmu eksak, bisa dihitung. Seperti kita dulu belajar eh, eh, apa di SMP ini dulu apa ilmu apa, apa ilmu falak ya Pak dulu namanya apa ilmu bumi antariksa ya ya bagaimana kita mengukur eh, wilayah luas dan sebagainya ya dengan jarak surut dan sebagainya ya maka itu bisa dilakukan ya sehingga Ya, pertama itu Pak. Karena adanya hadis yang menetapkan itu. Betul. Itu bisa saja. Dan itu tapi disinilah kita dapatkan kemudahan syariat. Syariat mengganting, menggantungkan itu dengan ru, ru ya. Sama seperti begini Pak. Cara sederhana yang saya, saya berikan contoh misalnya Pak. Tentang perkiraan dari BMKG. Badan Meteorologi, eh, Klimatologi dan Geofisika. Bahwa Jakarta akan hujan. Ya kan Pak? Ya. Itu perhitungan, prediksi, prediksi ya, perkiraan. Dan kita tahu bahwa perkiraan itu berkaitan dengan perkara syariat. Apa itu? Bahwa kalau hujan kita disyariatkan membaca apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Nah, misalnya BMKG mengatakan bahwa wilayah Poltangan pada jam 1 siang sebentar akan hujan deras. Kita tunggu waktunya. Tik tik tik tik jam 1. Allahumma sayyiban nafi'a. Apa begitu Pak kita kerjakan? Begitu jam satu tepat, kita langsung baca doa itu? Tidak. Kita tunggu dulu hujan apa tidak? Ya kan? Itu kan dalam hitungan. Hitungan BMKG karena melihat kelembaban, arah angin, ya kan? Mereka mempertimbangkan gerakan ya El Nino, El Nano dan sebagainya, ya. Maka kemudian mereka mengatakan akan kena Jakarta turun hujan di situ dengan kelembaban sekian, curah hujan sekian bahkan disebutkan. Curah hujan seki, sekian, siap-siap pintu air Ya, dibuka. Ya kan begitu Pak ya? Ya. Itu perkiraan kan? Ya. Seperti itu ulahnya dengan hisap Hitungan. Yang kadang hitungan itu tepat sekali, persis. Tapi kan namanya arah angin, kita tidak tahu berputar kemana. Ya, demikian pula ruwet ruwet dan hisap terlihat memang sudah lahir dia. Tapi terlihat apa tidak? Ini perkara yang berkaitan dengan syariat. Kita baca doa atau tidak ketika hujan turun hujan? Ya, nanti turun baru kita baca doa. Bukan karena perhitungan sudah turun hujan ini Jakarta. Paham ya? Itu ilustrasi yang menurut saya dekat untuk menggambarkan hubungan antara ilmu hisab dengan ru'yatul al-hilal. Hisab sebagai pengantar bagi kita. Bahkan tidak kita sebutkan bahwa ternyata dia perkara yang penting untuk mengetahui mana yang persaksian yang serampangan. Ya, bukan dari ahlinya atau seseorang yang menyangka sesuatu halusinasi saja dia melihat dan itu bukan kejadian satu dua kali telah terjadi zaman para ta tabi'in dan terjadi bahkan di Saudi berapa kali diumumkan perubahan jadwal tanggal. Bahkan sampai pada ibadah haji. Wukuf di Arafah. Pemerintah Saudi mengumumkan permintaan maaf. Karena ternyata wukuf kita tahun ini keliru. Ya kan terjadi Pak? Terjadi. Ya. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa uh, hisapnya tadi juga bermanfaat sekali untuk mengukur kadar mengetahui. Dan itu dipakai oleh para ulama Syafi'iyah yang mutakhirin seperti Tajuddin Asubki yang mengatakan bahwa hisab boleh dipakai untuk menolak ru'ya-ru'ya yang serampangan. Ya? Nah, kalau memang dia terlihat secara ilmu hisab mungkin untuk dilihat dan ada yang melihatnya diterima selesai. Bukan dengan hisabnya, tapi karena ada yang melihatnya begitu, Pak. Itu mungkin pendapat yang paling uh, pertengahan paling lengkap dalam masalah ini wallahu a'lam Pakai hilal, pakai hilal juga. Ya. Tapi yang dipakai adalah hilalnya Saudi tentu saja. Akan datang nanti pembahasan apakah hilal itu satu negara untuk seluruh dunia. Akan datang nanti Pak. Ya. Atau ternyata setiap negeri masing-masing hilalnya. Pendapat Imam Syafi'i likulli baladin ru'yatuh. Setiap negeri dengan matlak tertentu memiliki hak untuk menetapkan hilal. Jika terlihat mereka puasa, jika tidak tidak puasa. Adapun negeri yang lainnya tergantung letaknya nanti. Akan kita bahas lebih rinci nanti sedikit dalam masalah penetapan itu. Maka Saudi, Saudi menetapkan hilal untuk semua bulannya termasuk ketika Zulhijjah, Sama dengan kita. Ya, Cuman mereka tidak ada sidang isbat Pak. Mereka hanya mengirim ke kementerian-kementerian agama di daerah untuk menerima persaksian orang yang melihat hilal dicatat dan diambil sumpahnya. Begitu dapat segera di ke Hay'ah Kibarul Ulama, Komisi Fatwa dan akan dikeluarkan fatwa sesuai dengan ketentuan dari apa yang disebutkan dari persaksian hilal itu. Tentunya dicatat yang menyaksikan siapa, namanya bagaimana, kedudukannya dia apakah adil atau ternyata orang fajir dan lain sebagainya. Ada, ada syarat-syaratnya. Jadi Saudi menetapkan hilal itu eh, menetapkan termasuk wukuf di Arafah dengan hilal. Dengan hilal, ya. Sehingga ketika terjadi apa yang disebutkan tadi bahwa ada kesalahan, ya, ada perubahan, kekeliruan dalam menetapkan wukuf, itu sampai pemerintah Saudi minta maaf. Bukan hanya masalah Ramadan, bukan. Cuma masalah wukuf juga. Itu telah terjadi. Dan tentu saja kaum muslimin tidak perlu mengulang so hajinya karena apa yang berlaku telah terjadi, kan gitu ya? Ya, ijtihad yang keliru dari yang menetapkan perkara tersebut, ya. Tetapi itu menunjukkan kepada kita bahwa ru'ya pun masih ada kemungkinan padanya human error. Bukan berarti yang namanya ilmu hisab juga tidak ada human, human errornya kan? Ada juga mungkin karena kita dapatkan bahwa dalam madhab hisab pun ada berbeda, beda, berbeda, beda. Tetapi bagaimana mendudukkan keduanya dan inti penetapan syariat adalah dengan ru ru'yah itulah yang lebih dekat. Ya. Jadi saya suka tadi bahwa Saudi menetapkan dengan ru'yah dan Saudi berpendapat bukan satu satu matla. Saudi berpendapat setiap negeri punya matla sendiri. Karena itu mereka melihat. Cuman Saudi tentunya mempertimbangkan pula ru'yah dari Kuwait, negara yang berada di sekitarnya, di sekelilingnya. Karena menganggap mereka salah satu matla. Jika terlihat satu tempat, maka mereka menetapkan itu puasa dan kemudian ditetapkanlah sebagai tanggal satu Dul, dul atau, atau kalau dia bulan Dzulhijjah, satu Dzulhijjah berarti 10 hari ke depannya adalah hari Lebaran Idul Adha. Ya, sembilan hari berikutnya adalah wukuf di Arafah. Di Arafah. Wallahu a'lam Itu pak. Jadi Saudi tidak ikut negara yang mana, dia ikuti negaranya sendiri gitu pak. Ya. Sehingga kalau ada sebagian orang mengatakan kita harusnya ikut satu ya satu seluruh negara, negara. Jika terlihat satu tempat semua harus puasa dan ikut standarnya adalah Saudi. Nah, itu keliru sebenarnya. Karena Saudi sendiri melihat his, uh, eh, ru'ya itu untuk untuk kami, wilayah kami dan sekitarnya saja. berbeda. Sorry sudah lebaran, sini belum. Gitu. Kan? Ya, tapi telah dijawab oleh para ulama sejak terdahulu. Telah dijawab bahwa seseorang mengikuti apa yang ada dari penanggalan di wilayahnya. Seseorang mengikuti apa yang ada di penanggalan di wilayahnya. Gitu, ya. Jadi misalnya di sini dia tanggal 9 Dzulhijjah di Saudi, ya, lebih dulu melihat hilal, ya, maka tidak ada masalah. Maka di sana tanggal sini sembilan sini sana sepuluh Karena asalnya hilal, sebenarnya akan kita bahas nanti tersendiri. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan hilal? Aturan hilal, jika di Indonesia terlihat seperti kemarin, ya Saudi pasti melihat. Jika tidak mendung, pasti melihat. Karena Saudi terletak di sebelah barat. Ya, sedangkan hilal terlihat atau tidaknya tergantung dengan terbenamnya mata matahari. Kan gitu ya? Dan jarak antara matahari dengan hi, hilal hilal dan matahari sering susul menyusul. Ketika di Papua jarak matahari yang terbenam dengan hilal baru 1,5 derajat misalnya. Boleh jadi di Banda Aceh sudah bertambah jaraknya. Menjadi 2 derajat sehingga terlihat. Apalagi di Saudi. Mungkin sudah 4, 5 derajat sehingga terlihat. Tapi kalau terlihat di Saudi, mungkin di Indonesia tidak terlihat. Atau, atau dengan kata lain, kalau tidak terlihat di Indonesia, belum tentu di Saudi tidak li, tidak lihat. Gitu. Jelas ya? Kalau di Indonesia lihat, di Saudi pasti lihat. Kalau di Indonesia tidak lihat, di Saudi belum tentu tidak lihat. Mungkin Indonesia tidak lihat karena masih kecilnya hilal itu masih derajat yang masih kecil. Gitu. Yang terus berkembang sampai ke Saudi semakin jauh jauh jaraknya. Waktu yang cukup untuk terlihatnya ya eh, hilal setelah terbenamnya mata matahari. Begitu bentuknya. Ya. Jadi uh, yang kita dapatkan dari fatwa Syekh Utsaimin dan yang lain dari para ulama bahwa seseorang mengikuti puasa atau mengikuti waktu yang ada pada daerahnya. Ya, termasuk puasa Arafahnya. Meskipun di Saudi ternyata bukan lagi wukuf di Arafah, bahkan sudah lebaran gitu misalnya. Karena itu mungkin terjadi. Mereka melihat, kita belum lihat waktu itu. Tanggal tanggal 1 Dzulhijjah tidak terlihat oleh kita. Ternyata Saudi melihat. Masuk 1 Dhul Hijjah. 9 hari, 10 hari ke depan mereka sudah lebaran. Kita masih tanggal 9. Ya. Maka kita puasa kapan? Puasalah tanggal 9. Tanggal kita. Meskipun di Saudi sudah takbiran gitu. Wallahu alamu bisawab. Akan datang nanti pembahasan seperti itu pula dalam masalah e, tentang penetapan e, e, matlak tersebut. Akan datang nanti penjelasan dari Imam An-Nawawi lebih komplit lagi. Bahwa bagaimana kalau kita berpuasa di negeri kita lebih lambat daripada di tempat yang akan kita datangi. Ya, kita puasanya misalnya baru 28 hari. Tiba di tempat sana, mereka sudah lebaran. Karena lebih dulu puasa misalnya. Paham ya? Apa yang harus dilakukan? Kata beliau, kita ikut puasa mereka. Eh, apa, kita ikut lebaran mereka. Meskipun ternyata kita baru berapa hari lebaran. Eh, puasa. 28 hari. Tapi wajib mengganti di hari yang lain. Begitu pula sebaliknya. Ya, kita sudah puasa ya 30 hari. Ya kan? Pindah ke tempat yang lain, ternyata lebih lambat dari kita. Orang Saudi misalnya. Sudah melihat hilal, ya. Puasanya sudah 30, sempurna dia ya pas menjelang akhir Ramadan dapat tugas menjadi duta besar di Indonesia. Dubes di Indonesia. Indonesia Ternyata Indonesia lebih lambat sehari. Ya. Saudi sudah puasa, besoknya baru Indonesia pua, puasa. Berarti dubes ini tadi ketika dia ditugaskan ke Indonesia, dia lebarannya di mana sekarang? Ikuti Saudi, toh dia utusan negara, ya? Atau dia ikuti pemerintah Indonesia. Karena dia berada di Indonesia sekarang. Dan itu berarti puasanya berapa? Berapa? 31 hari. Yang mana dipilih? Yang mana Pak kira-kira Pak? Pilih suka mana? <laughs> Pilih yang mana suka Pak kira-kira? Yang mana yang enak kira-kira Pak? Ya? Ya, ini bukan pasalannya. Imam Nawawi akan sebutkan nanti. Imam sebutkan bahwa yang benar dia ya berpuasa bersama mereka. Meskipun ternyata kelebih kelebihan overload ini ya 31 hari iya kenapa saumukum yauma yusumun nas jelas ini akan datang nanti nas dari Imam An-Nawawi rahimahullah tentang hal itu dan itu fatwa dari Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin ketika ditanya oleh oleh oleh eh, kedutaan besar yang ada di eh, Saudi yang ada di Pakistan bagaimana kami harus berlaku kami ikut negara oh kan kami pesan negara nih ya kan atau kami ikut negara setempat kata Imam kata Ibnu Utsaimin puasa di tempat kalian puasa di tempat kalian. Bukan masalah negara sekarang. Utusan siapa? Bukan. Kalian berada di kawasan yang berpuasa. Puasalah bersama mereka. Meskipun ternyata lebih. Apa yang lebih itu adalah bonus dan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak ya. Ini akan datang pembahasannya insya Allah ta'ala. Eh, dan mungkin nanti kita tinggal baca. Sudah ada nih. Sudah dibahas nih. Pembahasannya ya. Baik. Sekiranya demikian. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته